Bismillahirrahmanirrahim Apakah ada larangan secara mutlak belajar atau mengajar bahasa Inggris Walaupun misalnya satu kali dalam sepekan Itu pun cuma 45 menit Wallahu Ta'ala alam kalau larangan secara mutlak yang kita tahu nggak ada dan para ulama tidak ada yang melarang secara mutlak, nggak boleh belajar atau mengajarkannya. Tetapi yang mungkin jadi pertanyaan yang kamu maksud mengajarkan ini di mana atau belajar ini di mana? Kalau itu di tempat umum ya mungkin permasalahannya karena ikhtilat percampuran laki wanita. Nah, maka itu haram karenanya. Atau kalau itu di ma'had ma'had ahlu sunnah maka ya tidak sepantasnya. Buat apa anak didik kamu kamu ajari bahasa Inggris? Untuk apa? Kalau itu ma'had ahlu sunnah, pesantren-pesantrennya, sekolahan ikhwah kita, apa apa manfaatnya buat mereka tahu bahasa Inggris? Yang penting kamu bekali mereka ilmu yang bermanfaat, akhlak, adab, amal saleh. Wallahu taala alam. Bagaimana dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan Abdul Razak Syekh Abdul Razak yang biasa mengisi acara di TV Roja. Yang saya tahu yang biasa mengisi Syekh Abdul Razak al abad ayahnya Syekh Abdul Mohsin, yang saya tahu nggak pernah ada. Allah alam. Yang jelas itu merupakan kesalahan darinya dan tidak diikuti dan para masyaih kita, para ulama kita menasehatinya dan membantah. Cuman bedanya eh, Syekh Abdul Razak Al-Abbad ya fitnahnya itu sering kunjung datang ke tempat-tempat hizbiyin bukan di sini saja di Imarat, di Kuwait, demikian datang ke markas-markasnya Turafiyin, Hizbiyin, nah, Aslahahullah. Dan nasihat terus para ulama sampaikan padanya. Cuman yang membedakan dia dengan yang lain, beliau pasif. Dalam artian tidak sampai memusuhi para masyaih sunnah. Tidak sampai memerangi, bahkan penghormatan ada darinya kepada para ulama masyayikh sunnah beda seperti Ibrahim Ruhaili Ibrahim Ruhaili aktif memerangi melawan nentang bikin kaidah-kaidah bikin tulisan-tulisan ini itu melawan para ulama dan masyayikh sunnah jauh beda dengan Abdul Razak walaupun tadi permasalahannya Saya berumur sekian tahun, sudah lama bercadar, tapi suami tidak mau saya bercadar. Saya sebaiknya bagaimana? Apa harus saya buka? La, haram. La ta'ata fi makhluk, fi ma'siatil khalik. Dalam kemaksiatan kepada Allah, kamu tidak boleh taat kepada makhluk siapapun itu termasuk suamimu. Nasihati, dakwah, kata perempuan pun berdakwah kepada yang dalam kapasitas dia dan kemampuannya termasuk suaminya yang kamu dakwai mungkin dia belum tahu ilmunya atau sampaikan yang kamu tahu atau kalau itu kitab kamu berikan padanya biar dia baca atau kaset CD dari ceramah-ceramah asatidah kita yang ma'ruf dalam bab ini bicara tentang hijab bagi wanita muslimah doakan agar Allah bukakan hatinya untuk mempermudah permasalahan ini bolehkah hadir di daurah ustadz yang ikut fatwa tapi juga taklim pada orang yang ditahdir. Jangan. Karena itu menentukan keselamatan agamamu. Nah, inna hadzal ilma din fanduru aman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka perhatikan betul-betul dari siapa kamu mengambilnya. Seperti tadi, yang kita sampaikan assalamah la yu'adiluha syai. Keselamatan itu tidak ada yang menandinginya, mahal harganya. Keselamatan itu. Nanti kamu sudah terlanjur, sudah jauh terpreset. Jauh ke sana, kamu sulit untuk bisa kembali. Maka kamu di atas afiyah, di atas salamah, ihmadillah, jaga Jangan kamu rusak dengan mendengarkan omongan sembarang orang. Bagaimana sikap seorang istri yang ikut fatwa ulama dan suami termasuk pengikut orang yang ditahdir apa dia harus bersabar atau boleh dia khuluk? Wallahi sabar. Kamu sebagai istri seperti tadi dakwah kamu sabar, kamu dakwai dengan baik suamimu, Agar Allah bukakan hatinya, Allah beri hidayah, Allah beri taufik padanya, doakan. Dengan baik kamu nasihati, kamu dakwai. Sabarlah jika memang suamimu seperti itu. Ada ummahat yang bertanya karena pernah Ustadznya menyampaikan sebenarnya puasa itu sunnahnya tiap hari. Jadi sudah lama dia mengamalkan itu. Puasa apa ini Allah alam? Yang Rasulullah sebutkan afdalus siam siamu Dawud, seafdal afdolnya puasa, nggak ada yang lebih afdol dari itu. Puasa Dawud. Karena ya sumu yauman wa yauman, sehari beliau puasa, sehari beliau tidak puasa. Seafdal-afdalnya puasa Rasulullah sebutkan. Adapun tiap hari puasa apa ini? Dan siapa yang dia tiru? Tidak ada nas, tidak ada dalil yang mengajarkan itu. Hmm. Apakah tidak boleh seorang istri, istri pertama atau kedua menghubungi suaminya walau sekedar menelpon saat gilirannya di istri lain boleh. Lebih dari itu pun boleh. Kalaupun suaminya datang ke rumahnya, bahkan hmm, melakukan yang lebih dari itu, hubungan suami istri boleh. Yang dituntut di dalam syariat atau yang menjadi hak e, bagi istri yang menjadi gilirannya, bermalam. Masalah bermalam Hari ini dia di malam, giliran bermalam di istrinya yang pertama, maka dia harus malam di situ. Besok bermalam di istrinya yang kedua, maka di situ. Adapun pagi atau siangnya dia jenguk istrinya yang lain, dia lakukan ini itu boleh. Dan tidak ada menyalahi syariat. Insya Allah kami berusaha ikhlas jika suami ingin poligami. insyaallah fatahallah 'alaiha tapi sangat sulit bagi kami menerima jika dia ingin menikah dengan teman Facebook terlanjur jatuh dan terfitnah mohon dinasehati wallahi ya akhi barakallahu fik istri merupakan hak pertama anakmu kepadamu Hak pertama seorang anak kepada bapaknya atau menjadi kewajiban seorang bapak terhadap anaknya pertama sebelum anak itu terwujud lahir ada di dunia adalah mencarikan ibu yang salehah untuknya. Kamu tanamkan bibitmu di, tam, di tanah yang subur agar tumbuh, kembang, besar, terdidik dengan baik anakmu. Allah sebutkan eh, wal baladut thayyibu yakhruju nabatahu bi idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau tanah itu subur, gembur, sehat, akan tumbuh dengan baik tanaman-tanaman yang kamu tanam di situ, jadi subur, berbuah, banyak menghasilkan. Begitulah wanita. Jika kamu cari istri yang salehah, subur, yang baik, berakhlak, beragama, mengerti adab syariat, dia jaga. Nah, seperti yang Rasul sebutkan, fadfar bidatiddin. Cari batiadak, cari yang karena agamanya agar kamu tidak rugi, tidak celaka. Itu hak anakmu sebelum mereka wujud ada di lahir di dunia. Cari baginya ibu yang salehah. Karena menentukan anak kamu akan saleh, bakti, baik atau tidak tergantung ibunya siapa. Carikan yang baik. Kalau dari awal permulaannya sudah seperti ini, Nah di pertemanan Facebook, wa ila BBM, wa ila apa. Kif kamu berharap anakmu akan jadi soleh. Apa yang kamu persembahkan untuk anakmu? Tanah seperti apa yang kamu tanamkan? Yang untuk kamu cocok tanam. Seperti apa benih itu tumbuh? Ya kita tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Taqillah. Dan itu fitnah dari Facebook-Facebook ini. Nah, syarrun mustatir. Kejelekan yang subhanallah. Kadang ada fotonya di situ, fulana bintu fulan, tak siapa lagi. Kadang tanpa malu, bahasa-bahasa gaul layaknya padahal tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan keluarga dengan lelaki dia bicara ini itu bahasa yang subhanallah. Aib ya akhi. Hindari. Kif kamu mengaku ahlu sunnah mengerti salaf. Sementara ini yang kamu lakukan. Salah seorang ulama sunnah, saya lupa namanya. Imam Mutakadimin terdahulu. Disebutkan sangat tampan wajahnya. Maka beliau jika di majelis eh, ketika menyampaikan hadis atau ilmu, beliau tutup wajahnya karena khawatir terfitnah kaum wanita olehnya. Karena sangat tampan disebutkan rupanya. Ya, bajik rupa. Tampan wajahnya maksudnya. Nah, ditutup wajahnya. Apa yang kalian ketawakan? Alhasil uh, uh, apa menjaga sekali para ulama dari fitnah uh, terhadap kaum wanita dibandingkan yang sekarang sebebas itu di sisi lain orang tua juga harus mengontrol dan mengawasi anak-anaknya, terutama kamu yang punya putri ataupun punya anak laki. Usia-usia sudah mulai balik, sudah mengerti syahwat. Kamu pegangi dia BlackBerry atau apa namanya, HP tab atau apa. Dengan siapa dia main Facebook, dengan siapa dia chatting, dengan siapa. Tanggung jawab kamu orang tuanya. Takullah wanita itu seperti Rasulullah sebutkan sebaik-baik perhiasan dunia. Dunia mata. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mar atau salihah dan sebagai perhiasannya wanita yang salihah. Tungkahul mar'atu li arba wanita itu dinikahi karena empat perkara lima liha walijas wa li, lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadhbar bidati din taribat yadak karena hartanya karena keluarganya terhormat baik keturunannya karena kecantikannya dan karena agamanya fatwa bidati din Pilih yang karena agamanya Rasul sebutkan. Sebagian mereka menyebutkan hitungan matematika. Enam. Agama itu poin nomor satu. Nilainya satu. Baik. Artinya keagamaan dia, akhlaknya, adabnya, ketakwaannya kepada Allah, solehah. Satu nilainya. Berserta dengan agamanya, selain dia takwa, soleha dan seterusnya, dia juga cantik. Masya Allah, putih, cantik begini, rambutnya bagus dan seterusnya, mancung. Maka ketambahan satu nol. Jadi sepuluh nilai wanita ini. Bukan hanya cantik, keluarganya juga baik, Masya Allah, keturunannya bagus, ini terhormat. Tambah lagi satu nol, jadi seratus nilainya. Bukan hanya itu, dia juga berharta, ekonomi ke atas, kaya dan seterusnya. Tambah lagi satu nolnya, seribu nilai wanita ini. Tapi, jika agamanya nggak ada, yang tersisa nol, nol, nol, nol. Tidak ada artinya. Namanya nol, harta panjangnya, sini sampai Jeneponto nggak ada artinya. Ada artinya. Rentetan 0, 0, 0, 0, 0 sampai jenis konto sana. Ya 0 sini intinya mak nilainya adalah 0, nggak ada arti. Hanya karena satu hilang. Dia penentu. Barakallahu fiik. Oh, Dia wanita solehah tu'inuka ala taatillah, banyak membantu kamu untuk taat kepada Allah. Bismillah bagaimana meluluhkan hati istri pertama agar diizinkan menikah lagi. Apa, apa ada dalilnya? Kalau Kalau bahasa mengizinkan kamu tidak tepat, tidak benar. Karena dia tidak punya izin. Nah, kesalahpahaman orang seakan itu di bawah kekuasaan istri pertamanya. Diizinkan jalan, tidak diizinkan berarti nggak sah atau nggak boleh. Namanya izin. Bukan. Dia tidak punya wewenang untuk mengizinkan kamu atau tidak mengizinkan. Itu bukan hak dia. Itu hak kamu sebagai lelaki. Kamu mau menikah, menikah. Tapi tentunya ada beberapa hal yang kamu pertimbangkan. Persiapan kamu. Artinya kamu siap baik secara ekonomi. Termasuk dalam hal ini siap menghadapi istrimu sendiri. Yang pertama. Sebagian orang tidak memperhitungkan perkara ini. biar nikah begitu saja. Memang tidak harus dia izin, nggak harus. Tapi tidak dia persiapkan. Begitu isinya dengar, marah ini itu. Berantakan rumah tangganya. Ah, dia sudah punya anak, entah kemana anak itu ikut, kemana pendidikannya, seperti apa nasib mereka. Fiasi. Kamu menikah mencari kebahagiaan. Orang nikah itu cari kesenangan supaya kamu bahagia, hidup, tenang, tentram di sampingnya. Bukan cari berantakan seperti ini. Apa artinya kamu nikah sementara yang pertama kedodoran, berantakan. Artinya kamu persiapkan agar dia faham, berlapang dada, mengikhlaskan. Nangis biar nangis wajar nggak apa-apa. Ini namanya perempuan cemburu ini wajar. Jangankan mereka, Aisyah radhiyallahu taala pun cemburu. Tapi tidak menghalangi dan tidak menentang syariat Allah. Bagaimana ketika di Bukhari ketika Rasulullah SAW di rumah Aisyah ada istri lain yang mengirim makanan ke Rasulullah SAW, marah Aisyah cemburu. Oh, di rumahnya kok dikirimi makanan sama madunya. Tampel itu makanan jatuh pecah. Rasulullah hanya senyum sambil mengambil makanan yang jatuh. Rasul katakan, Gorot umukum, ibu kalian cemburu." diambil oleh Rasul makanannya dan diganti piring atau nampan dari rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu pula di kala Rasul menyebut Sofia bintu Huyai istri Rasul juga radhiyallahu anha. Aisyah karena cemburunya mengatakan, "Ama innaha qasirah." Ya Rasulullah, Sofia orangnya pendek. Dan Sofia pendek orangnya. Radhiyallahu anha ummul mukminin. Tapi Rasulullah marah ketika itu. sehingga beliau katakan, Innaha kalima lau muzijat il bahr mazajathu. Aisyah, omonganmu itu kotor sekali. Kalau seandainya dicelupkan di lautan akan busuk itu lautan. Karena busuknya omonganmu ini. Nah dia sekarang menghina. Mengatakan tanpa hak kepada seorang muslimah. Kehormatan. Tapi menunjukkan di sisi lain kecemburuan. Wajar namanya perempuan cemburu di rumah Saudah radhiyallahu taala anha bintu Zam'ah uh, <clears throat> Saudah ambil adonan tepung kemudian di di apa di dioleskan atau ditaruh di muka Aisyah Kata Rasul kepada Aisyah, balas Aisyah, balas. Diambil oleh Aisyah dan di ah, Kecemburuan di antara wanita wajar. Yang penting dia tidak menentang, tidak melawan syariat. Yang jelas kamu membutuhkan untuk di, dipersiapkan termasuk mertuamu bahkan orang tuamu Ya persiapkan segalanya. Kamu akan menghadapi resiko sekarang. Siap tidak? Artinya jangan kemudian uh, apa ya? Kadang orang tidak perhitungan. Ada sebagian orang hmm, ya begitu nikah dengan memberanikan diri begitu. Pada akhirnya terdengar oleh ibunya, ibu kandungnya. Marah ibunya. Aku hanya punya menantu fulanah yang pertama. Aku nggak kenal ini sebagai menantuku. Dan selama kamu masih beristri dia, jangan bertegur sapa denganku. Jangan kau taruh mukamu di mukaku. Disetru oleh ibunya sama sekali. Minta maaf, ngasih tangan, nggak mau ibunya, nggak mau diajak bicara. Ujung-ujungnya pada akhirnya dicerai istri keduanya. Apa manfaatnya? Anak orang kamu buat mainan. Persiapkan barakallahu fiik. Itu semua harus kamu siapkan. Resiko ibumu akan dengar. Mertuamu akan tahu apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi mereka. Ya, kamu harus siap. Bukan berarti kemudian mempersulit poligami dagat lah. Dia mudah insya Allah ringan. Tapi siapkan matang-matanglah. Agar tidak dijadikan kemudian Eh, mudah-mudah kamu melepas, mencerai atau berantakan rumah tanggamu karena kamu nggak siap dari awal. Makanya sebagian ulama menyebutkan dalam bab ini masalah ta'addud, masalah poligami ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan antara lain istri kamu yang berikutnya harus lebih baik dari yang sebelumnya dalam segala hal. Kamu punya istri satu misalnya sekarang. Kamu meninggal kedua. Yang kedua harus lebih baik. Misalnya hafizah. menghafal Quran. Atau sangat cantik menurut kamu. Relatif tentunya. Menurut kamu sangat cantik ini itu bagus. Kenapa? Karena kamu pasti akan menghadapi resiko sekarang. Tadi dari sisi mertua, orang tua, mungkin istri pertamamu, belum lagi cekcok di antara mereka, kecemburuan, nanti akan ada mereka saling memfitnah, itu namanya perempuan. Begini begitu. Nah, kalau tidak ada nilai-nilai lebih pada istri kedua ini yang kamu dengannya pantas mempertahankan dia, kalau nggak ada, kamu akan gampang lepas. Apa artinya semua resiko dan problem yang kamu hadapi di hadapan perempuan yang nggak ada nilai lebihnya? Ah, dilepas saja selesai. Tapi segala problem ini ringan, menjadi kecil di matamu mengingat keilmuan dia. Semua problem yang kamu hadapi seperti pecah kepalamu Gak ada apa-apanya ketika kamu pulang melihat kecantikannya. Dan seterusnya. Dia punya nilai lebih. Sehingga seimbang paling tidaknya antara problem, masalah yang kamu hadapi, dengan kelebihan yang ada padanya. Akhi butuh fikih tersendiri tentang poligami. Perlu daurah tersendiri. <laughs> Barakallahu fiik. Uh, di sisi lain kadang uh, banyak dari para suami tidak punya kendali. Bukan dia yang memegang kendali istrinya. Sehingga dia arahkan ke arah yang dia inginkan, tentunya dalam keridoan Allah, dalam tuntunan syariat. Dia nggak bisa mengarahkan demikian ke istrinya. Kendali bukan di tangannya. Dia takut, nggak berani. Hmm. Seperti pertanyaan pertanyaannya tadi. Diizinkan. Terkesan sekali dia. <laughs> Kalau orang Arab bilang, sukul yazar kamu tahu mobil kan? Di mana supirnya? Supirnya di mana? Kanan kan? Kalau supir itu di kanan, dia yang kendalikan. Mobil mau dia pacu cepat, mau dia pelankan, mau dia belok kanan, kiri, berhenti, mundur, maju. Terserah dia, ada yang pegang kendali, ada yang pegang setir. Tapi ini, kamunya duduk di kanan sebagai suami, yang pegang kendali yang di sebelah kiri. Istrimu. Ayo jalan. Dia gambarannya saja pegang setir, tapi yang komando ini, hamba Allah ini, belok kanan. Gak boleh, belok kiri, mundur. Ini, ini cuma nurut saja ini orang. Miskin. kasian. Banyak lelaki seperti itu. Suami, namanya lelaki, uh, tampaknya saja gagah perkasa, tapi nggak bisa mengendalikan istrinya. Istrinya yang mengendalikan dia. Apa-apa anu. nggak boleh sama istri. Anu, sebentar tak minta izin sama istri. Anu istri saya tidak begini. Ah, siapa yang pegang kekuasaan? Yang memimpin keluarga itu kamu atau dia? Bukan berarti tentunya dia semena-mena, zolim, kemudian tidak. Tetapi tandu kepemimpinan penentu kamu. Dan disitulah lelaki dan wanita tabiatnya harus dipimpin. Harus dikendalikan. Hmm. Makanya di dalam riwayat ketika disebutkan wa khuliqal mar'atu minar rajul faju'ilat nuhmatuha fihi fahfadunis atau fa'amsiku nisa'akum. Wanita itu diciptakan dari lelaki. Dari Hawa ibu mereka yang pertama kali. Ini diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Karena diciptakan dari lelaki maka kecenderungannya dan keinginannya ia ya pada lelaki. Si wanita. Sebagaimana awal dari hadis itu lelaki Adam diciptakan dari tanah. Maka dijadikan kecenderungannya ke tanah. Kamu lihat lelaki. Urusannya seputar tanah. Petani, tanah, cocok tanam. Pembangunan, ya di tanah dia bangun bangunan ini itu. Dan yang lain-lainnya. Jalan ke sana, kemari, dagang, bisnis, dan seterusnya. Tanah. Perempuan dari laki. urusannya ke laki. Hmm. Kamu lihat fitnahnya yang di luar sana yang rambut begini begitu, yang lipstik, yang alat-alat kecantikan, ngapain semua itu? Minyak wangi, ini pakaian, model dan lain sebagainya. Untuk dia dilihat lelaki. Terus apa tujuannya? Dapat pujian dari mereka, fitnah. Makanya disebutkan tahan kekang wanita-wanita kalian agar tidak lepas kendali dalam perkara itu. Perlu dikendalikan perempuan. Perlu diarahkan agar tidak terseret oleh bisikan-bisikan syaitan. Hmm. Alhasil, nah. sikap kami pengurus pondok yang orang tuanya begini-begini. Sementara anak-anaknya, walhamdulillah, nah, nyaki anak. Selama kamu melihatnya, yang penting anaknya sebagai anak didik kamu, uh, bisa diarahkan dengan baik, dididik, terbiah yang saleh, dan uh, terlihat hasilnya. Yang penting anak didiknya, orang tuanya mungkin terfitnah, orang tuanya mungkin begini begitu. Selama dia tidak menyibukkan kamu dari tarbiyah dan pendidikan pengurusan ma'had, Jangan anggap orang tuanya selama tidak menyibukkan, selama tidak intervensi orang tuanya. Jadi kita mendidik anak-anaknya. Kalau dia sudah intervensi, ikut ngatur, ikut ini, itu ah, baru mungkin ada pembahasan lain untuk anak ini dikeluarkan atau bagaimana. Bagaimana jika anak kami ikut ujian nasional persamaan yang katanya ada juga pen manipulasi di dalamnya. Tapi mungkin lebih kecil mudaratnya daripada mengikuti SDI dari jenjang awal kelas 1 sampai 6 khususnya untuk anak laki-laki nantinya ijazahnya akan digunakan untuk cari nafkah. Umin tolak. Dari mana kamu tahu ijazah untuk cari nafkah? Hanya nggak punya ijazah nafkahnya Masya Allah. Tabarakallah. Rizki Allah yang atur bukan ijazah. Saya sendiri punya saudara keluarga agak jauh. Hmm. Dia sarjana tiga, tiga fakultas. Lulusan sastra Inggris punya ijazah S1. Sarjana hukum SH punya ijazah S1 hukum. Dia juga sarjana ekonomi S1 punya ijazah. Tiga. Kira-kira apa nafkahnya untuk cari nafkah? Dia sudah keluarga, sudah punya istri ini. Bahasa Inggris, ekonomi, hukum. S1, tiga ijazah dia ya, pegang. Tahu profesinya apa? Tiga ijazah itu, barat ini tiga ijazah, dia gunakan untuk bakar sate. Dia jualan sate. bule sate. Jalan alhamdulillah. Istrinya bikin kue, roti-roti. Jalan alhamdulillah. Wala ada bahasa Inggris, wala ada ekonomi, wala ada hukum. Yang dia tahu daging kambing, potong, bakar, gulai, makan, bismillah. Dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala? Hasil pendidikan materialistis seperti ini yang harus dijauhkan dari benak kaum muslimin dan muslimat dicekois, demikian rupa seakan kamu nggak akan bisa hidup kalau nggak punya ijazah. Nggak akan bisa cari nafkah, sulit nanti bagaimana. Ya, nah, rizik Allah yang atur Yang penting kamu berusaha, bekerja halal ini. Sementara pendidikan dan dan yang ada padanya banyak penyimpangan-penyimpangan syariat tapi hmm. kadang diajarkan ini itu yang menyalahi syariat kita. Lebih parah lagi kalau itu seperti yang sebagian ada pengajaran filsafat, ilmu kalam. Nah, bahkan terang-terangan di situ sebagiannya adalah kekufuran diajarkan kepada anak didiknya dan ditanya di ujiannya dia harus paham dia harus hafal dia harus pelajari ini berikut ini multiple choice berikut ini ajaran tarekat ini apa rifaiyah misalnya kecuali A ini, B ini, C. Kalau dia nggak paham bagaimana bisa jawab? Dia harus tahu, dia kuasa ya harus. Fulan bin Fulan dari tokoh-tokoh mulhid. Tokoh-tokoh filsafat, Ibnu Sab'in, Ibnu Farid, Fulan, Fulan. Nah, sebagiannya mati di penggal oleh para ulama karena kekufurannya dibangga-banggakan dan disanjung di sana sebagai tokoh Islam dikesankan dipelajari oleh anakmu. Keluar di ujian. Kamu tanggung jawab ya akhi terhadap anakmu. Seperti apa anakmu? Kemana pendidikannya kamu arahkan? Kata Imam Ibnul Qayyim dan juga Ibnul Jauzi, kalau diamati kerusakan pada anak mayoritasnya penyebabnya orang tuanya sendiri. Karena tidak diarahkan dengan baik. Pendidikannya, akhlaknya, akidahnya. Kamu sia-siakan anak kamu. Entah kamu jerumuskan kemana dia hanya sekedar untuk supaya dapat ijazah. Supaya dapat gelar, titel ini, itu, mengejar ini. Ya, kamu tanggung jawab di hadapan Allah. Anakmu. Wallah musta'an wa alaihi tiqlan yang tersampaikan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Hmm. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله